Kembali kita lanjutkan ya, pelajaran adab yaitu adab bertutur kata dari kitab Adab Takhatab karya Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang di antara adab dalam bertutur kata adalah memberikan mukadimah atau kata pengantar atau pendahuluan sebelum menyampaikan eh, pokok permasalahan terutama hal-hal yang yang mengejutkan atau hal-hal yang ya, yang penting dan yang gawat. <clears throat> Maka di antara contoh yang lain Pemindalika maka di antara contohnya adalah perkataan Hatib bin Abi Balta'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatib mengatakan, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tergesa-gesa menuduhku. Ya. Wadali keadaan perkataan ini disampaikan oleh Hatib tatkala Hatib punya kasus yaitu mengirim surat kepada penduduk Mekah atau bermaksud mengirim surat kepada penduduk Mekah karena ini tidak terwujud ya berencana untuk berkirim surat kepada penduduk Mekah yang isinya memberitahu penduduk Mekah sebagian rencana-rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut berdasarkan bimbingan wahyu. Kemudian surat tersebut berhasil disita wa utiya kemudian didatangkanlah surat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Hatib, "Ya Hatibu mahada." Wahai Hatib, apa-apaan surat ini? maka Hatib uh, ya, memberikan mukadimah sebelum dia memberikan alasan kenapa berkirim surat kepada penduduk Mekah dengan mengatakan Baru Rasulullah tolong jangan tergesa-gesa memberikan uh, tuduhan negatif kepada diriku. Kemudian uh, <clears throat> perhatikanlah satu pendahuluan yang bagus, arai yang indah yang disampaikan oleh Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar sebelum dia memberikan nasihat kepada Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiallahu anhu yang kisahnya diriatkan oleh Al Bukhari dari jalur Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar bahasanya Al Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al Aswad Ibn Abdul Yahus keduanya berkata kepadanya kepada Ubaidillah bin Adi apa yang menghalangi anda untuk berbicara kepada pamanmu khalaka ya, paman dari jalur ibu yaitu Utsman fi akhihi tentang kasus saudaranya yaitu Al Walid bin Uqbah Wakana aktsarunas wakana aktsarunas fima fa'ala Padahal aktsar annasu padahal banyak orang telah komentar tentang apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah atau tentang apa yang dilakukan oleh Utsman bihi ya, terhadap Walid bin Uqbah yaitu Utsman nampaknya mendiamkan kesalahan yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah. Maka Ubaidillah kemudian mengatakan, Sabtu maka aku ngambil posisi uh, dengan Utsman ketika dia keluar dari rumahnya untuk pergi sholat di masjid. maka cari posisi membarengi Utsman jalan bareng ke masjid ketika itu mau kemudian mau menyampaikan apa yang ingin disampaikan maka setelah jalan barang menuju masjid Ubaidillah berkata kepada pamannya Uthman Innali ilaika hajatan Saya ada perlu dengan anda Waya nasihat Dan perlu tersebut adalah Saya ingin menyampaikan nasihat maka respon Utsman ketika itu karena satu dan lain hal yang tidak di, kita ketahui secara pasti boleh jadi keadaan psikologis atau yang lain Utsman mengatakan ayuhal mar'u a'udzubillahi minka. Utsman menolak untuk diberi nasihat pada awalnya dengan mengatakan hei kamu aku berlindung pada Allah darimu. Artinya tidak mau menerima ya, nasihat yang akan disampaikan. Karena demikian respon Utsman, maka aku pergi. Aku menjauh dari Utsman, maka setelah aku selesai sholat, aku duduk mendekati Al-Miswar dan Ibn Abdul Yarus. Aku sampaikan kepada eh, keduanya respon Utsman kepadaku Ya, dan apa yang dikatakan Utsman apa yang telah kukatakan kepada Utsman dan apa yang dikatakan Utsman kepadaku. Keduanya kemudian berkomentar qad qadaita alladzi kana 'alaika. Anda telah menunaikan kewajiban Anda. Ingin berikan nasihat kepada penguasa ya, namun dia mengatakan saya tidak menerima nasihat, maka itu sudah tergolong telah menunaikan kewajiban. Ya, maka di sini kita jumpai faedah Maksudnya ketika penguasa itu dirasa melakukan satu hal yang keliru sehingga perlu e, diberi nasihat. Kemudian e, seorang muslim telah berupaya untuk memberikan nasihat namun baru mengatakan saya ingin menyampaikan satu nasihat kemudian penguasa mengatakan saya tidak mau. Maka dia telah tergolong menunaikan kewajiban. Qad qadaita alladika na'alaika. Anda telah menunaikan kewajiban memberikan nasihat yang menjadi kewajiban Anda. Maka pada saat aku duduk bersama keduanya, tiba-tiba datanglah utusan Utsman. Ya, kemudian keduanya, dua orang ini berkata kepadaku, sungguh Allah akan berikan ujian kepadamu. Kenapa dipanggil? Ah, ini nampaknya kamu nanti punya masalah. Akhirnya aku berangkat ya, ke tempatnya Utsman ke rumah Utsman karena dipanggil hatta dakhaltu alaihi lalu aku pun masuk ke rumah Utsman menemui beliau. Ternyata Utsman berubah pikiran dia ingin mendengar nasihat yang akan disampaikan oleh Ubaidillah. Utsman mengatakan, "Man nasihatuka Allah tidak kata anifan. Apa sih nasihat yang ingin yang tadi ingin engkau sampaikan? Kal ya, fatashahadtu maka aku buka nasihat dengan mukadimah, yaitu membaca kalimat syahadat ya, seperti orang mau kultum ya, ya, nampaknya tasyahud di sini mencakup tahmid kemudian ada bacaan asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, maka muqaddimah uh, ya, ucapan itu disebut dengan tasyahud karena dalam mukadimah tersebut terdapat kalimat syahadat fatasyahadtu maka aku buka ini pembicaraan dan apa yang aku sampaikan dengan syahadat summa qultu kemudian aku katakan sungguh Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitab kepadanya eh, wa kunta dan anda wahai Uthman adalah di antara orang yang menerima seruan dan ajaran Allah dan Rasulnya anda beriman dengan sang Rasul anda berhijrah bahkan dua hijrah yang pertama itu ke negeri Habasyah dan Anda pun menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Anda melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah itu, setelah memuji-muji Utsman dan menyebutkan kelebihan-kelebihan Utsman, baru kemudian Ubaidillah ini masuk pada pokok materi yang ingin disampaikan. Waqat aktsara an-nasu fi sya'ni al-Walid ibn Uqbah. Ya, sungguh banyak orang terdah komentar negatif tentang Al-Walid bin Uqbah dengan dan pelanggarannya dan kemaksiatannya. Ya, Fahakun alaika antukima alil hadda. Maka wajib eh, bagi anda sebagai seorang khalifah, seorang penguasa, meskipun dia adalah saudaramu atau punya hubungan kekerabatan denganmu, engkau tegakkan hukuman atasnya. Maka Utsman berkata kepada keponakannya, "Ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku, apakah engkau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Aku katakan, "Tidak." Eh, Walakin qad khalusa ilayya min ilmihi ma khalusa ilal azra fi satriha. Namun aku mendapatkan telah tembus sampai diriku ilmunya Nabi. Artinya aku telah mendapatkan ya, sedikit pengetahuan Ya, hadis-hadis Nabi, pengetahuan dari Nabi sebagaimana tembus dan masuknya sesuatu kepada gadis yang ada dalam tabirnya. Artinya aku katakan tidak, aku tidak berjumpa Nabi, namun aku ya, mendapatkan sejumlah hal ya, dari ajaran-ajaran Nabi. Qal fatasyahada Uthman, kemudian Uthman merespon Nah, nasihat dengan membukanya dengan mukaddimah yang terkandung dalamnya kalimat syahadat. Kemudian dia mengatakan, sungguh Allah telah mengutus Muhammad saw dengan membawa kebenaran dan Allah telah turunkan kitab suci kepada Muhammad wa kuntu dan aku di antara orang yang menerima seruan Allah dan Rasulnya aku pun beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad saw dan aku telah berhijrah dengan dua kali hijrah yang pertama sebagaimana engkau katakan dan aku eh, aku pun bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat kepadanya demi Allah aku tidak pernah aku tidaklah durhaka kepada sang Rasul dan aku pun tidak mengkhianatinya Suma Eh, istakhlaftu eh, atau summa ustukhliftu setelah itu aku diangkat sebagai khalifah afalaysa li alaikum bukankah aku punya hak yang wajib kalian tunaikan sebagaimana kanalahum lahum mereka rakyat itu punya hak alayya yang wajib aku tunaikan demikian tanya Utsman kepada keponakannya bukankah saya sebagai seorang penguasa punya hak yang juga harus dipertimbangkan yang harus ditunaikan sebagaimana rakyat juga punya hak yang wajib saya tunaikan maka Ubaidillah mengatakan betul Qal dan Utsman mengatakan fama hadil ahadis allati tablughuni angkum Lalu apa ini berbagai macam komentar-komentar negatif, celaan-celaan yang telah sampai kepadaku dari kalian. Bukankah ini adalah bentuk tidak menunaikan hak penguasa ya, ngomong di belakang mencela ya, mencela-cela ya, sekedar mencela sekedar komentar-komentar pedas ya, maka apa ini perkataan-perkataan semacam ini wa amma dzakar min sya'ni al-Walid ibn Uqbah Adapun apa yang engkau sampaikan tentang kasus Al-Walid ibn Uqbah khudu fihi insyaallah bil Maka kami akan menindaknya insyaallah dengan apa yang semestinya. Ya, yaitu Al-Walid ibn Uqbah ini punya kasus minum khamr. Ya, maka aku akan me, ya, kemudian aku akan menyikapinya dengan sebagaimana semestinya qal fajalada al-walida arba'ina jaldatan maka Utsman kemudian menetapkan bahasanya al-walid ibn Uqbah berhak dicambuk sebanyak 40 kali jambuk wa amara aliyan ayu jalidahu dan Utsman memerintahkan Ali untuk menjadi eksekutornya dan mencambuknya wa kana huwa yujalliduhu akhirnya Alilah yang mencapu uh, eh, Al-Walid ibn Al-Uqbah. Maka yang jadi uh, yang jadi pelajaran di sini adalah masalah mukaddimah. Kita lihat ya, Ubaidillah sang keponakan mau memberikan nasihat dikasih mukaddimah terlebih dahulu karena nasihatnya adalah nasihat yang ya, perlu jadi tidak mengenakkan ya, karena ini kritik ya, kritik dengan kebijakan Utsman ini kebijakan pamannya maka dia ngasih mukadimah berupa pujian ya, dipujilah Utsman ya, dengan dia adalah seorang yang memiliki kelebihan memiliki keutamaan berhijrah sebanyak dua kali hijrah yaitu hijrah di Habasyah sebanyak dua kali ya, atau kemudian hijrah di Habasyah kemudian demikian juga hijrah ke Madinah setelah mengasih pujian-pujian yang secukupnya atau yang dirasa cukup baru masuk pada poin bahasan. Maka demikianlah diantara cara cerdas untuk memberi nasihat kepada seseorang ya, dengan ya, ngasih mukadimah terlebih dahulu ya, berupa pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang real sesuai dengan ya, kenyataan yang ada tanpa dusta. Itu adalah Eh, namun ada adalah e, pujian yang dengan ini maka nasihat yang ya, tentu setiap nasihat itu menyakitkan, setiap kritik itu menyakitkan, nasihat tentang kesalahan uh, yang ada pada orang lain itu sering da, bikin tidak enak di hati karena dikasih mukadimah terlebih dahulu berupa pujian-pujian uh, sesuai dengan kenyataan tanpa dusta, ya, maka ini akan menyebabkan orang itu akan lebih mudah untuk menerima. Maka ketika dia adalah seorang intelek, seorang mahasiswa, ya, maka dipuji-puji dulu. Ya, dengan ya, Anda adalah seorang mahasiswa, seorang yang biasa hidup dengan kemudian ilmiah, seorang yang berpikir kritis, seorang yang ya, diajarkan untuk objektif, untuk apa adanya, untuk menilai segala sesuatu dengan ya, objektif kemudian eh, kemudian hal-hal yang lain semacam itu ya, ya, maka gimana komentar anda maka komentar anda yang demikian bukanlah komentar yang tepat karena ini bukanlah komentar yang objektif ya, itu adalah tuduhan tanpa dasar dan seterusnya ya, maka tentu ya, ketika dikasih mukadimah terlebih dahulu dengan latar belakang dia ya, sebagai seorang akademisi, seorang yang harusnya objektif, seorang yang biasa dengan ilmiah, ya, seorang yang menjunjung tinggi objektivitas dan seterusnya. Maka nasihat yang menyakitkan dalam tanda kutip menyakitkan itu ya, tidak akan uh, tidak akan begitu terasa menyakitkan. Lain hanya langsung tuh the point ini adalah kata nggak mutu, tuduhan tanpa bukti, ya, jauh dari objektivitas ya, dan derajat yang lainnya, wah, itu langsung maka ya, intinya sama, isinya sama, namun kesan di hatinya berbeda ya, dan kesan itu ditentukan dengan mukodima. Ya, ya, kesan itu kesan menyakitkan, kesan sayang, kesan kasihan itu dimulai dari mukodimah mukodimah yang cerdas akan menyebabkan yang menyakitkan itu terasa menyenangkan atau minimal tidak begitu menyakitkan. Namun mukodimah yang gagal, ya, mukodimah yang tidak cerdas, maka yang menyakitkan akan sangat menyakitkan. Ya. ya sekedar menyakitkan biasa, namun menjadi sangat menyakitkan. Itu pentingnya mukodimah. Ya, pentingnya pentingnya di antaranya adalah mukodima sebelum ngasih nasihat, ngasih kritikan, ngasih masukan. ya, kemudian di sini kita jumpai bagaimanakah Fadilah Utsman ketika beliau mendapatkan kritikan, mendapatkan masukan dengan cara baik-baik, tidak ngomong di belakang, namun malah ketemu langsung maka beliau welcome dengan kritik. Oh ya, saranmu akan saya tidak lanjuti. Saya akan kita akan sikapi, kita akan memberikan tindakan kepada orang yang dimaksudkan sebagaimana mestinya. Dan ini, ya, ini tentu satu fadilah, satu kelebihan. Karena tidak semua orang eh, mau menerima kritik. Ini, apalagi dia posisinya tinggi, dia adalah penguasa. Ya, maka kesediaan untuk ya, welcome terhadap kritik itu satu hal yang luar biasa. Maka di sini kita jumpai Fadilah Utsman di mana beliau adalah seorang yang terbuka dengan dengan kritik dan masukan. Meskipun beliau tidak setuju dengan sikap sejumlah orang yang ngomong di belakang mencela beliau apa ini beliau katakan tadi apa ini komentar-komentar di belakang yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh banyak orang dan sampai kepada aku beliau sampaikannya adalah diantara ya, ini adalah bentuk ya, diantara bentuk tidak menunaikan hak penguasa sebagaimana mestinya ya, kemudian kita jumpai di sini bahasanya uh, hukuman uh, untuk peminum khamar di masa Uthman itu ditetapkan 40 jambuan sebagaimana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan masa Umar ya di mana oleh Umar ya, hukuman 40 itu ditambahi takzir 40 yang lain sehingga total menjadi 80. Ya, kemudian di antara ada bertutur kata dan berbicara yang yang diajarkan dan dituntunkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi yang sangat penting dan luar biasa manfaatnya adalah tadjibul khawatir adalah menenangkan hati menenangkan hati orang yang diajak bicara mal irsyad ilal afdal diiringi dengan bimbingan untuk melakukan hal yang lebih baik dan nanti di belakang akan eh, insya Allah akan kemudian dibahas lebih eh, detail lagi tentang masalah jabul khawatir. Wayang bari dan sepatutnya antu tayyib khatira mantu hadisuhu. Anda membuat eh, senang hati dan perasaan orang yang anda, anda bicara diiringi dengan mengarahkannya watawujih dan mengarahkannya kepada hal yang lebih baik. Eh, dalilnya diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu beliau mengatakan inna nasan minal ansar beberapa orang dari ansar meminta harta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun beri dan mereka minta lagi kemudian Nabi beri kemudian mereka minta lagi ketiga kalinya dan Nabi beri sampai habislah harta yang ada eh, di rumah Nabi sampai habis harta yang Nabi miliki karena kedermawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau tidak pernah menolak permintaan orang yang minta ketika beliau punya. Ada orang yang datang minta dikasih, minta ya, datang minta dikasih lagi, datang minta dikasih lagi habis ya, sampai habis. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka minta lagi dan Nabi sudah tidak punya apa-apa, maka Nabi kemudian menolak ya, ya menyampaikan kalau Nabi tidak bisa memenuhi permintaan mereka dan Nabi di sini melakukan yang namanya tajibut khawatir atau jabul khatir yaitu ya, menyenangkan ya, orang yang diajak bicara karena apa yang disampaikan adalah penolakan. Dengan Nabi saw Alaihi Wasallam mengatakan, "Mayakunu indi min khairin falan udakhirahu angku." semua harta yang aku miliki nggak akan aku simpan dari kalian nggak akan aku simpan dari kalian kalau memang ada saya kasih Nabi mengatakan maaf tidak ada yang bisa dikasihkan dan Nabi tegaskan yaitu penolakan kemudian untuk untuk kemudian eh, jabul khatir untuk menutup kekecewaan mereka karena minta sesuatu ternyata e, tidak terwujud maka Nabi katakan Nabi tegaskan semua harta semua kebaikan yang aku miliki tidak akan ada yang kusimpan tidak ada aku nabung-nabung nyimpen-nyimpen itu tidak kalau memang betul-betul tidak ada memang betul-betul tidak ada bukan tidak ada yang diinfakkan namun ada yang disimpan itu nah, ini sebagian orang tidak ada namun tidak ada yang diinfakkan Namun ada ada untuk yang jadi sembenan maka Nabi sampaikan tidak eh, bahasanya beliau tidak demikian. Kalau memang tidak ada, memang betul-betul tidak ada sama sekali. Kemudian habis itu kemudian Nabi ngasih irsyad, ngasih kemudian bimbingan untuk bersikap yang lebih baik. Eh, siapa yang menjaga kehormatan dari minta-minta harta, eh, yu'ifahullahu, niscaya Allah kan memberikan kepada sifat iffah dan siapa yang merasa cukup maka Allah akan cukupi dan siapa yang berlatih untuk bersabar dengan kesusahan harta dengan kemiskinan maka Allah akan berikan kepadanya kesabaran ya, tiga kalimat ini semuanya adalah kalimat motivasi untuk jangan mudah-mudah untuk minta harta waman uh, waman utiya ahadun atauan dan tidaklah seorang hamba diberi oleh Allah dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas minas sabri dibandingkan kesabaran. Maka Nabi menolak dan tidak memberi orang yang minta dan Nabi gembirakan mereka. Ya, Nabi gembirakan mereka dengan Nabi tegaskan bahasanya Nabi tidak ngasih karena memang betul-betul tidak ada yang bisa dikasihkan. Dan Nabi kemudian menyampaikan ya, ya, menyampaikan arahan untuk hendaknya seorang muslim itu menjadi seorang yang memiliki iffah kehormatan ya, kehormatan ya, sehingga dia bukanlah seorang yang suka minta-minta ya, dan supaya seorang itu tidak menjadi orang yang hobi minta-minta dia perlu latihan latihan untuk gembok ya, mulutnya untuk tidak minta-minta sehingga Nabi katakan siapa yang eh, berupaya supaya punya ifah maka Allah akan mudahkan. Siapa yang mau berlatih, mau memaksa dirinya, mau melatih dirinya untuk memiliki sifat ifah, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan untuk mewujudkan harapannya. Sehingga dia tidak akan jadi orang yang gampang minta-minta ya. ya yang minta-minta ini boleh jadi bentuknya dalam bahasa kita minta oleh-oleh, minta traktiran, minta syukuran. Nah, eh, dan eh, karena ada banyak orang yang eh, kenceng sekali nuntut syukuran itu. Bolak-balik ketemu ditanyakan mana syukurannya, mana syukurannya, mana oleh-olehnya, mana oleh-olehnya. Nah. dan ini adalah ngemis dan ini adalah termasuk minta-minta yang pada dasarnya terlarang kecuali orang yang kelaparan dan memang sangat membutuhkan. Nah, Ya, pada dasarnya satu hal yang terlarang. Ya, dan ini satu hal yang butuh latihan untuk ya, tidak menjadi orang yang suka seperti itu. Dan siapa yang mau latihan, Allah mudahkan. Ya, namun siapa yang nuruti keinginan dan hawa nafsu, nah maka itu orang yang ya, tidak berubah, ya, tidak akan berubah. Namun siapa yang ya ya, berlatih memaksakan diri, ya, dirinya untuk memiliki ifah, Allah akan mudahkan. Nah, gimana supaya orang itu punya ifah? Maka dia perlu latihan wa menyestarni siapa yang merasa cukup ya, saya sudah kenyang, saya ini tidak perlu harus nyusahkan orang lain untuk traktir, untuk syukuran dan seterusnya. Siapa yang merasa cukup dan dia melatih dirinya untuk merasa cukup dengan apa yang ada, dengan nikmat yang Allah telah berikan dan Allah mudahkan untuk dirinya, maka Allah akan cukupkan. Dan itu perlu poin yang ketiga, sabar dengan kekurangan. Seandainya memang eh, ada kemudian problem dari sisi ekonomi, ya, maka perlu menyata sabar yusabirullahu. Siapa yang berlatih memaksakan diri, berlatih membina dirinya untuk sabar dengan kesusahan, sabar dengan keterbatasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Kemudian Nabi ngasih motivasi ya, pentingnya sabar. Tidaklah seorang hamba itu mendapatkan nikmat yang jauh lebih baik dan lebih luas dibandingkan sabar. Ya, maka orang yang sabar, orang yang punya sabar itu adalah orang yang luas dadanya, luas hatinya. Dan orang yang tidak punya sabar adalah orang yang sempit. Ya, orang yang sempit sempit dadanya, sempit hatinya, sempit pikirannya. Ya. Dan orang yang sabar, dia adalah orang yang luas. Luas hatinya, luas dadanya, ya. dan luas pandangannya, karena dia sabar. Ya, dia luas pandangannya bisa nyari celah-celah yang lain untuk uh, untuk keluar dari permasalahannya. Ya, berangkat dari sabar maka dia akan bisa melihat ya, titik-titik ya, di sana ada solusi. Namun orang yang tidak punya sabar, ya, maka sempit hatinya, sempit dadanya, sempit pikirannya, ya, yang ada dalam pikirannya, saya perlu minta-minta, saya perlu ngemis. Ya. Namun orang yang sabar, itulah orang yang nanti akan kreatif, karena luas pandangannya, luas pandangannya, kesusahan yang dia alami dihadapi dengan penuh kesabaran, akan dia akan jadi orang yang luas pikirannya, luas pandangannya, jadilah dia orang yang kreatif. Ini ada solusi, coba solusi ini, coba solusi itu, coba solusi yang lain, ada banyak ya, solusi di depannya, di depan matanya. Karena dia adalah orang yang luas, luas pikirannya, ya, luas pandangannya. Lain hanya dengan orang yang tidak punya sabar, sempit. Ujung-ujungnya saya bisa minta tolong siapa, saya bisa ya, minta bantuan siapa, saya bisa ngemis sama siapa, ya. saya bisa minta-minta sama siapa. Itu saja yang ada di pikirannya. Tidak ada ide-ide kreatif ya, untuk keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Kenapa? Karena tidak punya sabar. Ya, namun orang yang punya sabar, dia akan luas dadanya, luas hatinya, luas pikiran dan pandangannya sehingga dia bisa ya, melihat ya, dan dunia pun terasa luas baginya ya, terasa luas baginya orang yang tidak sabar maka dunia terasa sempit orang yang dapat musibah lamarannya ditolak dan dia tidak sabar ah, dunia itu terasa sempit ya. Ya, seakan-akan perempuan itu cuma itu saja ya. tidak ada yang lainnya dan orang yang uh, menyikapinya dengan sabar wah, banyak perempuan selain dia. Dunia tidak seluas daun kelor kata orang. namun orang yang menyikapinya eh, dengan uh, ya, menyikapinya tanpa sabar, dunia itu sempit, cuma seluas daun kelor. Perempuan itu cuma itu saja, tidak ada yang lain. Yang lain jelek semua, ya yang ini saja yang menarik di matanya. Nah, namun Allah yang menyikapinya dengan sabar, dunia akan kelihatan luas. Ya, itu akan dunia yang luas itu bisa terlihat luas. Dan orang yang tidak punya sabar, dunia yang luas itu terasa sempit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidaklah seorang itu mendapatkan satu pemberian, satu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh lebih baik dan jauh lebih luas dibandingkan dan nikmat berupa ya, memiliki hati yang sabar. Kemudian wafi sahihain diatkan oleh Bukhari dan Muslim demikian juga dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ya, <clears throat> dan Hakim bin Hizan ini adalah uh, keponakannya Khadijah ya, keponakannya Khadijah radhiallahu anha karena Khadijah itu Khadijah binti Khuwailid sedangkan Hakim ini adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid ya, Hakim bin Hizam bin Khuwailid ya, maka bapaknya ini kakak beradik dengan Khadijah. maka Hakim ini adalah keponakan Khadijah. Dan Hakim bin Hizam ini di antara keistimewaannya dia adalah satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah. Lahirnya dia pas ibunya pas di dalam Ka'bah. Pas ibunya pas di dalam Ka'bah mungkin hamil besar, ah itu lahir di situ. Dan itu satu-satunya orang yang lahir di dalam Ka'bah, pas berada di dalam Ka'bah kemudian lahiran ini orangnya Hakim bin Hizam bin Khuwailid dan beliau adalah di antara sahabat yang ya, Allah eh, berikan padanya umur panjang beliau wafat dalam usia 120 tahun ya, beliau wafat dalam usia 120 tahun Ya, dari sahabat Hakim bin Hizam bin Khuwailid radhiallahu anhu dan beliau ini masuk Islam saat Fathul Mekah. Ya. Beliau mengatakan saat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah minta pada Rasul, maka Rasul pun memberi. Aku minta lagi, Rasul beri. Aku minta lagi untuk yang ketiga kalinya dan Nabi juga masih memberi. Namun setelah itu sambil Nabi memberi, Nabi ngasih nasihat. Nasihatnya namun sambil beri ya, dikasih yang ketiga sambil dikasih nasihat. Ya, kalau nasihatnya tanpa diberi ah, itu mungkin rasanya agak beda. Ya. Kan? Namun ini diberi, minta lagi yang ketiga dikasih. Nah ini kok tuman ya, bolak-balik minta terus, minta duit terus ya. Tiga kali minta, ya ketiga kalinya diberi, namun dikasih nasihat. Nabi katakan ya hakim, wahai hakim, in hadal mala khatratun hulwatun. Sesungguhnya harta itu, duit itu hijau dan manis. Ya, hijau itu artinya indah di mata, manis itu artinya enak dirasakan. Faman akhodaha bisa khawati nafsin, maka siapa yang mengambil harta dengan hati yang kona'ah. Hati yang kona'ah, bukan hati yang rakus. Sakhawati nafsin kebalikan dari tamak. Ini kebalikan dari rakus. Burikalahu fihi. Maka Allah akan berkahi hartanya. Siapa yang dapat uang, siapa yang dapat boleh jadi dari pemberian, boleh jadi dari hasil kerja. Ya, dia terima uang tersebut ya, dengan hati yang konaah, bukan hati yang rakus. Maka itu duit yang berkah. Namun waman akhdahu bi israfi nafsin. Namun siapa yang mengambilnya dan mendapatkannya dengan berharap-harap. Dengan berharap-harap. Artinya dan berharap-harap ini adalah langkah menuju rakus ya berharap duit terus, berharap duit lagi, berharap duit lagi, berharap duit lagi, itulah rakus. Lam yubarok lahu fihi, maka tidak akan diberkahi harta yang dia dapatkan, gaji yang dia dapatkan, ya, hadiah harta yang dia dapatkan dan orang yang demikian kata Nabi kalau dia kulu Orang yang ya, cari duit dengan rakus dan rakus maka Nabi gambarkan dia adalah seperti orang yang makan enggak kenyang-kenyang ya, maka kalau duit itu kalau dituruti ya, tidak ada yang kemudian puas ya.